Qurratul Ainain penjelasan makna-makna yang terkandung dalam aqidah ar-raziyain dan biasa demikian dinamakan oleh para ulama akidah yang disusun diringkaskan oleh seseorang dinamakan dengan namanya seperti akidah tahawiyah sesungguhnya ringkasan akidah ahlu sunnah yang diringkaskan oleh Abu Ja'far al-Tahawi demikian pula akidah teraziyain adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah yang diringkas oleh dua Imam Razi, Abu Hatim Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi, sehingga dikatakan Ar-Raziyain. Sedangkan syarahnya Taudih Ma'aniha oleh Syekh Rabi Ibn Hadi hafizahullah taala wa ra'ah. Dan kita sampai pada prinsip berikutnya dari prinsip-prinsip ahlu sunnah. Berkata Imaman Ar-Raziyan. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وهم الخلفاء الراشدون المهديون كتا إمامان dua إمامين أبو حاتم الرازي ar زرعة dan Allah bahwa sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Kemudian berkata dua imam tersebut Wahumul khulafa الراشدون المهديون al lah yang disebut dengan khulafa ar rasyidin Dan mereka lah yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus al-mahdiyin yang mendapatkan hidayah. Mengapa para ulama sepakat bahwa khulafa rasyidun yang empat adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. Karena mereka mendapatkan hadis-hadis sahih. Rasulullah SAW menyatakan khulafa rasyidun 30 sana. Bahwa khulafa-khulafa rasyidin itu 30 tahun. Dan 30 tahun ketika dihitung dari Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali dan ditambah beberapa bulan khilafah Al-Hasan itu barakallahu fikum pas 30 tahun. Barakallahu fikum sehingga mereka sepakat bahwa ucapan Rasulullah sallallahu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar rashidin al-mahdiyin. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah yang lurus sesudahku. Mereka sepakat yang dimaksud khulafah Rashidin tersebut. Yang kita disuruh untuk mengikuti sunnah-sunnah mereka adalah empat ini atau lima dengan Al-Hasan. Ibni Ali radhiyallahu taala anhumah. Berkata Syekh Rabi' di dalam syarahnya, "Famin aqaidi ahli sunnati wa min usulihim احترام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحبهم واعتقاد فضلهم على سائر قرون الأمة Di antara akidah ahlu sunnah wal jamaah dan yang merupakan prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah adalah menghormati, ihtiram, wahub, mencintai mereka para khalifah-khalifah yang lurus yakni meyakini keutamaan mereka, keutamaan sahabat-sahabat Rasulullah, keutamaan generasi pertama umat ini, khususnya empat khulafa rasyidin. Wa khairu ummah, wa khairu hadil ummah ba'da nabiyha Abu Bakrin. La syakka fi hadha 'inda ahli sunnah. Tidak ada keraguan lagi padanya menurut seluruh ahli sunnah bahwa manusia terbaik khairu hadil ummah. Setelah nabinya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa yusyarikuhum fi hadha al-khawarij. Yufaddiluna Abu Bakr wa Umar. Ikut bersama ahlu sunnah dalam hal ini khawarij. Khawarij memuliakan Abu Bakar. Khawarij memuliakan Umar. Dan kemudian mereka mulai mencerca Utsman bin Affan dan kemudian Ali bin Abi Thalib. Bahkan membunuh Utsman, bahkan memerangi Ali bin Abi Thalib. Ikhwan bin ini barakallahu fikum kebodohan khawarij. Mereka menentang dua khalifah dan mereka memuliakan dua khalifah dan kata-katanya juga menunjukkan kebodohan mereka. Mereka bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, mengapa di zaman Umar aman, di zaman Abu Bakar aman, kenapa di zaman kacau seperti ini? Kata Khawarij. Jawaban Ali sangat jenius. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di zaman Abu Bakar dan Umar rakyatnya seperti aku. Sedangkan di zamanku rakyatnya seperti kamu. Jawaban yang mengena. Di zaman Abu Bakar rakyatnya adalah para sahabat. Di zaman Umar rakyatnya mayoritas para sahabat. Tetapi di zaman Ali bin Abi Thalib sebagian rakyatnya orang-orang yang seperti Khawarij tadi. Ghawaiyun, tarsarun, atba'u kulla na'ib. Atba' kulli na'ib. Ghawaiyun itu orang-orang yang tidak berilmu hanya ikut-ikutan. Sarsarun adalah para pengacau. Atba'u kulli adalah pengikut suara yang paling keras. Di mana ada suara yang keras ikut. Mereka mengatakan bakar, bakar. Oh, kenapa dibakar? Tadi ada yang bilang bakar. Kanan, kanan semua. Kiri, kiri semua. Persis seperti ketika mereka demonstrasi. Mereka tidak tahu yang menjerit siapa. Mereka tidak mengerti itu ucapan siapa. Pokoknya karena suaranya keras, bakar. Mereka bakar. Setelah dibakar, baru sadar mereka. Kenapa kita bakar? Tadi ada yang nyuruh tadi. Siapa ya? Baru berpikir setelah terjadi. Itu adalah kebodohan mereka-mereka para sarsarun, para gawgaiyun, para atba'u kulla na'ik. Ikhwan ibn na'azukumullah. Mereka khawarij masih memuliakan Abu Bakar wa Umar. Thumma yubghiduna Uthman. Tetapi kemudian membenci Uthman ibn Affan. Waman ba'dahu dan juga yang setelahnya yaitu Ali bin Abi Talib. Lakin ahlu sunnah walhamdulillah. Adapun ahlu sunnah walhamdulillah. Mereka mengutamakan Abu Bakar wa Umar. Dan juga Uthman wa Ali. radhiyallahu ta'ala anhum. Hum daiman yaduruna ma'al haq. Ahlu sunnah selalu berjalan bersama kebenaran. Ahlu sunnah selalu berjalan bersama hujjah-hujjah. Bersama dengan dalil. Bersama dengan nusus syariah. Nusus syariah maknanya nas, nas syar'i. Quran was sunnah dalil-dalil. Mereka tidak diajari taklid, mereka tidak diajari membebek, mereka tidak diajari untuk mengikut suara yang paling keras. Tidak. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dikatakan yaduru ma'al haqqi wa ma'an nusus haithuma darat. Kata Syekh Rabi, ahli sunnah wal jamaah selalu bersama kebenaran, selalu bersama dalil haithuma darat kemanapun kebenaran itu berjalan. Kemanapun nas-nas tadi berjalan, ahlu sunnah selalu bersamanya. Fa'arafu li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qadrahum. Maka mereka ahlu sunnah mengenali keutamaan para sahabat. Wa'arafu tafawutahum fil fadl. Mereka kenal perbedaan antara mereka dengan para sahabat. Perbedaan yang jauh. Ahli sunnah kenal keutamaan para sahabat. Dan tahu betapa jauhnya kita dengan para sahabat. Yang jauh lebih tinggi, lebih mulia, lebih berilmu, lebih beriman. Wa anna hunaka bainahum tafawutan fil fadl. Dan mereka juga mengetahui. Di kalangan para sahabat ada perbedaan-perbedaan keutamaan. Artinya walaupun mereka seluruhnya memiliki keutamaan, tetapi di antara mereka ada yang utama, ada yang lebih utama, ada yang paling utama. Maka yang paling utama setelah nabinya Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Setelah mereka al-baqi minal ashra al mubashshirin bil jannah Berikutnya adalah sisa dari sepuluh orang yang dijamin dengan surga. Karena Rasulullah SAW menjamin sepuluh orang dengan surga dengan kata-kata Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Sa'ad fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Fulan fil jannah disebutkan sampai sepuluh. Sedangkan yang empat adalah khulafa Rashidin. Yang empat, berarti sisanya berapa? Enam. Ikhwani muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka berkata para ulama, mereka yang sisa ini pun layak untuk menjadi khalifah. Layak untuk menjadi amirul mukminin. Maka ahlu sunnah mengenali perbedaan-perbedaan keutamaan di kalangan mereka kama sahadhalik. Sebagaimana telah sahih riwayatnya dari Nabi alaihi wasallam bada'a bi Abi Bakrin dimulai dengan Abu Bakar li'annahu khair hadhihi ummah karena beliaulah sebaik-baik umat ini setelah nabinya wala syakka fi dzalik dan gak ada keraguan padanya menurut ahli sunnah la yantatih indahum min dzalik la yantatih indahum fiha anazani kama yuqal tidak ada dua kambing pun yang saling bertanduk dalam masalah ini ini istilah disebutkan oleh beliau kama yuqal. Kama yuqal itu artinya sebagaimana dikatakan dalam istilah orang Arab. Enggak ada dua kambing pun yang bertanduk, maknanya sepakat. Enggak ada dua kambing pun yang saling bertanduk dalam masalah keutamaan Abu Bakar. Belum muncul Syiah Rafidah. Nanti ketika muncul Syiah Rafidah, baru mereka lah satu-satunya Bahkan orang pertama yang berani mencerca Abu Bakar wa Umar dengan tuduhan merampas haknya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Astagfirullah. Wa min dalika di antara dalilnya adalah bahwa Rasulullah SAW bersabda dengan sarih sarraha bifadli Abi Bakrin. Rasulullah SAW menegaskan keutamaan Abi Bakar inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa fi malihi Abu Bakar. Di antara manusia yang paling mendukung aku dan paling memberi padaku dengan hartanya, dengan persahabatannya adalah Abu Bakar. Kata Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi Lataghaltu Abu Bakrin. Kalau saja aku mengambil Khalil selain Rabbku, aku akan mengambil Abu Bakar sebagai Khalilku. Khalil adalah seseorang yang paling dicintai, yang paling dekat dengannya. Tetapi barakallahu fiikum kata Nabi, ukhuwatul Islam wa mawaddatuhu. Tetapi cukup persaudaraan Islam dan kasih sayang Islam. Padahal Kata Rasulullah SAW, kalau aku ingin mengambil Khalil dari kalangan manusia, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai Khalilku, tapi aku tidak mengambil Khalil dari manusia. Mengapa? Karena sahibukum Khalilullah, kata Nabi SAW. Sahibukum Khalilullah, sahabat kalian ini, yang dirinya, beliau alaihissalatu wassalam adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tidak mengambil khalil lain karena diambil oleh Allah sebagai khalilnya. Inna Allah takhadhani khalilan kama takhadha Ibrahim khalila. Allah mengambil aku sebagai khalilnya sebagaimana Allah mengambil Ibrahim sebagai khalilnya. Ikhwan a'azakumullah. Berarti di sini sangat jelas keutamaan Abu Bakar Siddiq dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Fadail Ashabin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rawa salatah minas sahabah Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan dari tiga sahabat. Hadihil khairiyah li Abi Bakar. Keutamaan Abu Bakar ini diriwayatkan dari tiga sahabat. Disebutkan tiga sahabat adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Abu Sa'id al-Khudri dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan juga diriwayatkan di dalam Sahih Muslim juga selain Bukhari dan disebutkan dengan lafaz walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi lattakhadtu Abu Bakrin. Kalau aku akan mengambil Khalil dari manusia, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar. Hadhil qullah ghayatul mahabbah. Khullah itu adalah puncak kecintaan. Kalau dibandingkan cinta dengan khullah, lebih tinggi khullah. Lebih tinggi khullah. Cinta disebut dengan sekian macam istilah. Yang paling tingginya adalah al-khullah. Qala dikatakan oleh Syekh Rabi hafizahullah taala wala haras wa sallam li ghaira li ghairi rabbih. Nabi SAW tidak memberikan cinta dalam bentuk khullah kepada siapapun dari manusia. Dia tidak berikan kecuali kepada Rabbihi. Rasulullah SAW tidak memberikan kecintaan khullah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladhi yuhibbuhu ghayatal mahabbah. Dialah Allah yang dicintai oleh Rasulullah SAW dengan setinggi-tinggi kecintaan. Wa kadzalika Khalilullah Ibrahim, demikian pula Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yuhibbu Rabbahu. Ibrahim juga mencintai Rabbnya. Ghayatal hubbi dengan setinggi-tinggi kecintaan. Alladzi la yulhaq yang tidak bisa dibandingkan dengan cinta manapun. Asyahid. Yang sebagai bukti di dalam hadis ini, fi hadal hadis annahu yunas ala afdaliyati Abi Bakrin. Hadis ini jelas menunjukkan secara nas tentang keutamaan Abu Bakrin ala sa'ir sahabah di atas seluruh sahabat. Inna min amanin nasi alayya fi sohbatihi. Sungguh yang paling berjasa terhadapku kata Nabi. Dengan persahabatannya. Dan dengan hartanya adalah Abu Bakar. Ada syait. Ini satu keutamaan. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW berkata, kalau saja aku mengambil Khalil selain Robku, nih saya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai Khalil. Yani yakdumuhu ala kulli nas. Berarti Abu Bakar yang terdekat dan yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW di atas seluruh sahabat yang lain. Di atas seluruh sahabat yang lain. Hada sarih. Ini sangat tegas dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Yang diriwayatkan dari tiga sahabat. Abdullah bin Mas'ud, Abu Sa'id bin Al-Ghudri, dan Ibnu Abbas. Hada sarih fi tafdil Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu ala Umar jelas menunjukkan Abu Bakar lebih utama di atas Umar dan juga di atas Uthman dan juga di atas Ali dan juga di atas seluruh muhajirin dan juga di atas seluruh anfar di atas Ali Ustaz na'am di atas Ali ibni Abi Talib ahli bait kalau saja Ali lebih tinggi dari Abu Bakar Niscaya Rasulullah SAW akan berkata, "Lau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi lattakhadtu aliyan." Kalau saja Ali lebih tinggi, maka niscaya Nabi akan berkata, "Kalau aku mengambil khalil selain Robku, aku akan ambil Ali." Kan begitu. Tapi kenyataannya tidak. Yang disebut adalah kalau saja aku mengambil khalil dan khalil adalah kekasih yang paling dicintai. Puncak kecintaan kalau aku mengambil dari manusia, aku akan mengambil Abu Bakar. Berarti Abu Bakar lebih utama daripada Umar. Abu Bakar lebih utama daripada Uthman. Abu Bakar lebih utama daripada Ali ibn Abi Talib. Dari sini, Barakallahu fikum. Syiah yang paling rendah kesesatannya sudah keterlaluan. Syiah yang paling rendah kesesatannya. Karena Syiah memiliki macam-macam sekte-sekte. Aliran-aliran kesesatannya paling ringannya. Saya tidak mencerca Abu Bakar, kami tidak mencerca Umar, hanya saja menurut kami bahwasanya Ali semestinya lebih pantas jadi khalifah. Ali lebih utama dari Abu Bakar. Dua-duanya Masya Allah. Kami ridhoi mereka, akan doakan mereka. Lihat. Masih mengutamakan semua sahabat. Tapi berkata menurut kami bahwa Ali lebih utama dari Abu Bakar. Dan semestinya Ali lebih pantas jadi khalifah daripada Abu Bakar. Ini saja sudah keterlaluan. Mengapa bertentangan 180 derajat dengan ucapan Rasulullah sendiri yang menyatakan kalau saja aku mengambil kekasih Khalil dari manusia, aku akan mengambil Abu Bakar sebagai Khalilku. Bukan Ali. Baik, itu satu. Yang kedua, Nabi SAW memilihnya menjadi Imam, muri abaki fal yusalli bin nas, kata Nabi kepada keluarga Abu Bakar kepada Aisyah radhiyallahu taala anha muri abaki falyusalli bin nas perintahkan bapakmu untuk mengimami manusia kalau Ali lebih pantas jadi pemimpin mestinya perintahkan Ali untuk mengimami manusia sehingga ucapan tadi sekte Syiah yang paling rendah yang mereka katakan Zaidiyah. Kalau benar-benar Zaidiyah tidak akan mencerca sahabat. Karena Imam Zaid dari ahli bait tidak mencerca Abu Bakar wa Umar. Tapi kenyataannya sekarang yang mengaku-ngaku Zuyud di Yaman yang kemudian diistilahkan dengan Houthi Al-Hawathah mereka mencerca sahabat bahkan mereka mencerca Ummul Mukminin Aisyah dan mereka masukkan di dalam buku secara resmi pelajaran-pelajaran sekolah di Son'a. Maka kalau ada yang membela Houthi di sana, keterlaluan kalau mengaku sebagai salafi. Keterlaluan kalau mengaku kami ahlu sunnah. Kau membela syiah yang mencerca Aisyah. Sehingga barakallahu fikum tidak ringan. Tidak enteng kesesatan Muhammad al-Imam al-Ma'bari Kembali kepada pembahasan. Kita harus tahu keutamaan Abu Bakar di atas Umar. Kita harus tahu keutamaan Umar di atas Uthman wa Ali radhiyallahu taala anhum. Sebagaimana kita memuliakan Ali bin Abi Thalib, kita memuliakan Uthman, kita memuliakan Umar, kita memuliakan Abu Bakar, tetapi kita tahu perbedaan-perbedaannya, susunan-susunannya sesuai dengan yang disebutkan oleh Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan sesuai dengan ijma para sahabat. Para sahabat ijma sepakat berkata tentunya yang namanya para sahabat diwakili oleh salah satu mereka dengan kalimat kami para sahabat. Yaitu ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma di dalam hadis yang sahih yang juga dikeluarkan dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim. Dikatakan oleh beliau, "Kunna naqulu wa Rasulullah hayyun, afdalu ummati nabiy ba'dahu Abu Bakr, thumma Umar, thumma Utsman." Dia berkata, kami berkata, kami para sahabat berkata, Wa rasulullahi hayyun dan Rasulullah SAW masih hidup. Artinya menyaksikan ucapan kami dan ucapan kami tidak disalahkan. Kunna naqulu wa rasulullahi hayyun. Kami berkata dan Rasulullah SAW masih hidup. Sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman radhiyallahu taala anhum. Memang tidak disebut oleh bin Abi Thalib dalam hadis itu tidak disebut Ali bin Abi Thalib bukan apa-apa karena saat itu pembicaraannya adalah ketika fitnah Utsman, ketika mereka memusuhi Utsman. Ya ikhwan, wahai kaum muslimin, Utsman ini begini-begini keutamaannya. Bahkan kami dulu berkata, kami dulu berkata di hadapan Rasulullah dan Rasulullah SAW mendengar ucapan kami, afdalu ummatin nabiyyi ba'dahu Abu Bakr, thumma Umar, thumma Utsman. Sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Kalau dikatakan Rasulullah hayyun dan kalau dikatakan Rasulullah SAW mendengar, artinya ini hadis marfu'. Hadis marfu'. Hukumnya hukum marfu'. Mengapa hukumnya hukum marfu? Karena itu hadis takriri namanya. Hadis takriri adalah persetujuan Rasulullah SAW atas ucapan orang lain. Orang lain yang berbicara, Nabi menyatakan benar. Atau para sahabat yang berbicara, Nabi membiarkan. Berarti itu juga disetujui oleh Nabi. Kalimat tadi menunjukkan bahwa para sahabat biasa berkata. Sebaik-baik manusia telah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman dan Nabi tidak pernah mengingkari, tidak pernah membantah. Berarti itu adalah persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa ala ghairihi الصحابة sahaba ajma'in wa huwa khairun الأنبياء ba'dal anbiya. Berarti para sahabat ini khususnya empat khulafaur rasyidin tadi adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi. Setelah para rasul. Ya'ti Abu Bakar Siddiq. Pertama Abu Bakar Siddiq. Lianahu awal man aslam. Karena beliau awal pertama orang yang masuk Islam. Ada qaulun. Ini salah satu pendapat. Wa badala nafsahu wa malah. Beliau mengeluarkan tenaganya, mengeluarkan hartanya fi nusratil Islam untuk membela Islam. Dikatakan tadi hada qaulun karena memang ada pendapat lain yang pertama masuk Islam Khadijah. Ada pendapat lain yang menyatakan pertama masuk Islam Ali bin Abi Thalib. Bagaimana menjamaknya? Biasa para ulama mengatakan yang pertama masuk Islam dari kalangan perempuan Khadijah. Yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa adalah Abu Bakar Siddiq. Yang pertama masuk Islam masuk Islam dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib waktu itu masih kecil. Masih 10 atau 11 tahun. Qala dikatakan hadza qaulun Wabadala nafsahu setelah beliau termasuk pertama orang masuk Islam, beliau mengeluarkan hartanya, tenaganya, semua kemampuannya untuk membela Islam. Fi ayyamin khodalahu fihan nas. Di hari-hari ketika manusia mengacuhkannya, tidak menolongnya. Di hari ketika Rasulullah SAW sendiri tidak ada yang membantunya, nggak ada yang mendukungnya, nggak ada yang membelanya. Abu Bakar yang membelanya. Abu Bakar yang melindunginya. Abu Bakar yang mengatakan aku menjaminnya. Awas kalau mengganggu berarti mengganggu aku. Ila akhirnya. Qala dikatakan pula Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu a'taqa Bilalan. Beliau yang memerdekakan Bilal karena masuk Islam kemudian disiksa, dibeli, dimerdekakan wa'ataqa ghairahu dan memerdekakan pula sekian budak-budak lainnya yang seperti itu. Wa kana yabdul nafsahu wa malahu fi nusratil Islam, maka beliau terkenal radhiyallahu taala anhu orang yang mengeluarkan segenap upayanya, usahanya, tenaganya, hartanya, semuanya untuk Islam, untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pantaslah Istahaqqa hadhil martabah. Pantas kalau beliau mendapatkan kedudukan yang tertinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Umar kana syadidan 'ala al-Islam. Yang kedua Umar Kenapa memiliki keistimewaan seperti itu tingginya setelah Abu Bakar? Karena beliau adalah orang yang kokoh kuat dalam pembelaannya terhadap Islam. Walam yuslim illa fi sanatil khamisah. Beliau belum masuk Islam kecuali pada tahun kelima. Banyak orang bertanya, kenapa baru tahun kelima masuk Islam kok dimuliakan setelah Abu Bakar? Ikhwan ibn a'azakumullah ama Abu Bakr famundu an sami'a Rasulullah sallam yad'u wa yaqul. Adapun Abu Bakar awal pertama masuk Islam ketika Rasulullah sallam berkata, Ana Rasulullah, aku utusan Allah. Langsung Abu Bakar berkata, aku percaya. Gak ada keraguan sedikit pun. Walam ya taraddad, gak ada taraddud, gak ada syak. Maka dikatakan mazilna a'izzatan mundu aslama Umar. Tetapi Umar bin Khattab adalah ketika Islam tadinya sembunyi-sembunyi, takut-takut, bersembunyi di rumahnya Arkam bin Abi Arkam. Kapan menjadi zahir? Kapan menjadi tampak aizza dan mulia? Di masa Umar masuk Islam. Maka dikatakan wa Umar A'azzallahu bihil Islam. Umar adalah seorang yang Allah memuliakan Islam dengan sebabnya. Yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang menakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menakdirkan dengan sebab. Apa sebab yang Allah takdirkan? Allah takdirkan Umar masuk Islam. Ikhwan ibn a'azakumullah Rasulullah SAW pernah berdoa. Allahumma a'izzal islama bi ahadi umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam, menangkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar. Umar ibn Khattab dan Amr ibn Hisham. Siapa Amr ibn Hisham? Abu Jahal. Dua-duanya tokoh Quraisy, dua-duanya pemberani, dua-duanya begini dan begitu. Maka Rasulullah SAW berdoa, muliakanlah Islam ini, menangkanlah Islam ini, kokokanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Memang yang satu namanya Amr, yang satu namanya Umar, tetapi lit taglib, taglib itu disamakan menjadi Umarain, dua Umar. Bahkan Abu Bakar dan Umar bisa ditaglib Umarain juga. Taib, itu adalah taglib di dalam bahasa Arab. Nabi menyatakan, Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Ternyata Allah menghendaki Umar bin Khattab yang masuk Islam. Karena Allah tahu apa yang ada pada dirinya. Allah tahu apa yang ada di hatinya. Allah tahu bersihnya hatinya. Allah tahu apa yang ada di dalam dadanya. Allah maha mengetahui yang akan terjadi nanti. Sehingga Allah pilih Umar. Ikhwanifidina azakumullah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika berjalan berkata aku akan memukul dan aku akan begini dan begitu terhadap Muhammad melewati seseorang. Mau kemana engkau? Aku membuat perhitungan dengan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang tadi berkata, jangan urusi orang lain, urusi saudarimu. Tuh saudarimu dan iparmu juga sudah masuk Islam. Balik dia ke rumah saudarinya. Begitu terdengar suara Umar, mereka sembunyi semua. Umar mendengar suara mereka membaca surat Toha dan masuk di hatinya. Sudah pernah saya ceritakan berkali-kali bahwa Al-Quran ini walaupun berbahasa Arab, orang Arabnya sendiri terkagum-kagum. Ucapannya sangat indah, sangat tinggi, sangat mulia. Dan kalimat-kalimatnya mengena. Ancamannya menakutkan. Berita gembiranya menggiurkan. Dan berita-beritanya mesti terjadi. Maka Umar ketika mendengar mulai ada sesuatu dalam hatinya. Begitu masuk, apa yang kamu baca tadi? Kami tidak baca apa, jangan berdusta. Aku mendengar suara ham hama dari kalian. Hamama itu seperti begitu namanya hamhama. Aku kami membaca ayat-ayat Allah. Umar mulai berpikir, mana? Aku mau lihat. Tidak boleh. Engkau najis. Engkau masuk Islam dulu, baru boleh lihat. Berwudu. Islam. Maka yang sembunyi tadi keluar semua. Alhamdulillah. Wahai Umar, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu dari dua Umar. Maka ternyata Allah memilih engkau. Dibaca surat tadi. Di mana Rasulullah? Antarkan aku menemui Rasulullah SAW. Sampai ke rumah Arkam Ibni Abil Arkam di mana para sahabat berkumpul di sana bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Ringkas kisah. Umar bertanya, "Ya Rasulullah, alasna alal haq? Bukankah kita di atas kebenaran?" Iya. Kenapa enggak kita kabarkan pada seluruh manusia? Ya Umar, kita masih sedikit. Ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran? Betul. Tapi kita demikian-demikian. Ya Rasulullah, bukankah kita alal haq? Nah, Allah pasti akan membela yang hak. Maka keluarlah mereka ke hadapan seluruh orang-orang Arab dan menyatakan tentang keislamannya dan Umar yang berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Mereka ingin memukul, mereka ingin marah, lihat Umar takut. Maka dikatakan di sini wa Umar a'azzallahu bihil Islam. Allah menakdirkan Umar menjadi sebab mulianya Islam. Hafizallahu bihil Islam. Allah jaga Islam dengannya. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Wa ma zilna a'izzatan mundu aslama Umar." Sungguh kami mulia terus di atas kemuliaan sejak masuk Islamnya Umar. Dikatakan mazilna a'izzatan kami terus dalam keadaan mulia, tinggi, menang sejak masuknya Umar ke dalam Islam. Ucapan Ibnu Mas'ud ini diriwayatkan oleh Bukhari rahimahullahu taala juga dalam Fadailus Sahabah dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Tumalahu minal jihadi wal fadl. Juga keutamaan lain dari Umar. Jihadnya. Perjuangannya. Dan keutamaannya. Ma yafuquna bihi ghairahum. Mengalahkan orang-orang selain mereka. Abu Bakrin qadha ala harakatir riddah. Abu Bakar berhasil menumpas gerakan kemurtadan. Dafa'al juyus lil jihad. Beliau memberangkatkan pasukannya untuk jihad. Fisabilillah. Ke Irak. Ke Syam. Ini tidak kecil. Kalau saja Nasrullah Sallam al-afiyah. Abu Bakar tidak menegakkan jihad melawan murtadin. Entah apa yang terjadi. Entah apa yang terjadi. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sampai mengucapkan tiga kali wallahi laula amirul mu'minin Abu Bakar wallahi laula Abu Bakar wallahi laula Abu Bakar sungguh demi Allah kalau bukan hanya karena Abu Bakar kalau saja bukan karena Abu Bakar kalau saja bukan karena Abu Bakar sampai para sahabat yang lain berkata mah ya Abu Hurairah cukup ya Abu Hurairah artinya jangan berlebihan mengapa karena Abu Hurairah radhiyallahu taala melihat bagaimana sikap Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ikhwan ibn a'azakumullah yang sikap-sikapnya menjadikan Islam terjaga. Pertama, Jais Usama yang diberangkatkan oleh Rasulullah SAW sebelum wafat. Jais Usama, pasukan besar dipimpin oleh anak muda umur 17 tahun. Belum berangkat atau masih dekat dengan Darul Islam, negeri Islam, Rasulullah SAW wafat. Pasukan itu kembali. Pasukan tadi kembali karena masih dekat. Mendengar Rasulullah SAW wafat. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dibaiat, setelah dibaiat, beliau berkata, "Jais Usama berangkat." Para sahabat bingung. Wahai Abu Bakar, ini kita dalam keadaan kacau, ini mereka masih begini, itu murtad, ini begini. Kenapa kau memberangkatkan pasukan keluar? Kata Abu Bakar, Wallahi, demi Allah. Aku tidak akan membatalkan apa yang sudah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Rasul diutus oleh Allah, la yantiqu anil hawa. Tidak mengucapkan dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan. Maka kalau beliau sudah berkata berangkat, aku pun berangkat, mengatakan berangkat. Apakah aku mau mengatakan jangan? Padahal Rasulullah SAW mengatakan berangkat. Sungguh demi Allah, aku tidak akan mendapati satu sunnah pun kecuali aku akan melaksanakan. Pegangnya dengan sunnah kokoh, maka berangkat pasukan tadi. Dengan pasukan besar dipimpin anak muda. Melewati suku-suku yang mau murtad, tidak jadi. Wah, ternyata Rasulullah wafat. Pasukannya tetap solid Melewati pasukan berikutnya atau desa berikutnya sama. Ternyata pasukan mereka tetap solid. Kalau begitu jangan murtad dulu. Kita lihat apakah menang melawan Romawi atau kalah. Sampai di tempat musuh musyrikin juga terkejut mereka, pasukan Romawi. Mereka sudah kehilangan pemimpinnya. Kami masih solid, masih semangat, tidak berkurang sedikit pun. Ini hikmah dari tatbiq sunnah. Ini hikmah dari tatbiq sunnah yaitu Abu Bakar Siddiq berkata, "Tidaklah aku dapati satu sunnah pun kecuali aku terapkan. Aku demi Allah tidak akan menghalangi satu sunnah pun. Kalau Nabi sudah berkata berangkat, maka aku tidak akan mengatakan sebaliknya. Aku mengatakan sama dengan Nabi, berangkat." Tidak hitung-hitungan. Nanti kalau begini bagaimana? Nanti kalau begitu bagaimana? Kalau tidak, berangkat. Ini sunnah Nabi sudah terucap. Ternyata hikmahnya yang murtad tidak jadi murtad. Dan orang-orang musyrikin, orang-orang ahli kitab dari pasukan Romawi, mereka jatuh mentalnya dan kalah dalam perang. Pulang dalam keadaan gagah, dalam keadaan menang. Bagaimana murtadin tadi? Sebagian besar tidak jadi murtad setelah itu baru yang kedua, perintah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu perangi mereka kaum murtadin. Para sahabat gelisah lagi. Ya Amirul Mukminin, ya Khalifah Rasulullah. Mereka masih salat. Masa kita perangi mereka? Kata Abu Bakar, mereka tidak mau membayar zakat. Aku tidak akan membedakan antara salat dengan zakat. Aku tidak akan membedakan antara salat dengan zakat. Kalau mereka tidak mau membayar zakatnya sebagaimana dulu ketika Rasulullah SAW masih hidup, perangin. Wallahi, lau kanu inaqan yu'addunahu fi ahdi Rasulillah la qatalnahum alaih. Lau mana'uni inaqan. Inaq itu anak unta. Dalam riwayat walau mana'uni iqalan. Iqal cuma talinya saja. Kalaupun mereka menghalangi aku, Yang tidak mau membayar zakat kepadaku, seekor anak unta saja, walaupun mereka tidak mau membayarkan zakat kepadaku, walaupun seutas tali pengikat saja, wallahi laqatalnahum alaih. Aku akan perangi mereka karenanya. Sungguh demi Allah, walaupun anjing-anjing Madinah mempermainkan gelang-gelang kaki istri-istri Rasulullah SAW. Tegasnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu melihat bahwasanya zakat hukumnya sama salat sama, sama-sama rukun Islam. Orang berkata, saya tidak mau zakat. Mereka ini murtadnya dalam bentuk dulu ada Rasulullah. Maka kami membayarkan zakat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Dan Rasulullah mendoakan kebaikan barakah pada kami Sesuai dengan ayat Allah Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum Wa biha Wa alaihim Inna salataka sakanun lahum. Ayatnya berbunyi, ambil dari mereka zakat mereka. Untuk mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Dan salawatlah, ini yani doakan mereka dengan salawat. Karena salawatmu wahai Rasul menentramkan mereka. Itu ayatnya begitu. Nah kata mereka ini para murtadin, kami ingin membayarkan zakat kepada orang yang salawatnya menentramkan kami. Inna salataka sakanun lahum. Sedangkan engkau bukan Rasul. Salawatmu tidak menenteramkan kami. Maka kami tidak mau bayar zakat. Lihat. Barakallahu fiikum. Punya subhat. Subhatnya berkata, karena Allah berkata berikan zakatnya dan doakan salawat. Salawatmu wahai Rasul menentamkan mereka. Kami dulu memberikan kepada Rasul, salawat Rasul menentramkan kami. Kalau sekarang kami memberikan kepadamu, hai Abu Bakar, salawatmu nggak menentramkan kami, kata mereka. Dan ini barakallahu fikum jelas menentang rukun dari rukun-rukun Islam. Diterangi oleh Abu Bakar Siddiq. Radiyallahu ta'ala anhu. Wallahi lau mana'uni iqalan kanu yu'addunahu fi ahdi Rasulillahi laqatalnahum alaih. Sungguh demi Allah, kalaupun seekor anak unta yang biasa mereka berikan kepada Rasulullah SAW, sekarang mereka tidak berikan, aku akan perangi karenanya. Artinya bukan karena nilai zakatnya, bukan karena nilai harta yang diberikannya, bukan. Tetapi karena penentangan satu rukun dari rukun-rukun Islam. Sehingga padamlah gerakan-gerakan murtadin Padamlah gerakan-gerakan penolak zakat. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ikhwan bin A'azakumullah. Thumma tala Umar. Kemudian Umar menggantikan Abu Bakar. Radiyallahu ta'ala anhu fil futuhat wa nasril Islam. Beliau melanjutkan perjuangan untuk membuka negeri-negeri Islam wafi iqamatil adl dan beliau memimpin kaum muslimin dengan keadilan di muka bumi. Beliau penuhi keadilan di seluruh penjuru dunia. Dan dua pertiga dunia dikuasai oleh kaum muslimin di zaman Umar. Ikhwan ibn Azzaqullah lahu fadail asyai'il kathir. Memiliki keutamaan yang sangat banyak. Wa min fadaili Umar, di antara keutamaan Umar adalah baina anana imun utitu biqadahi laban Kata Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, ketika aku tidur, aku diberikan bejana susu. Fasharibtu, aku minum dari bejana itu. Hatta inilah arrai yakhruj fi adfari. Sampai-sampai saking segarnya dan puasnya, sampai-sampai aku merasakan kesegarannya ke jari jemariku. Kata Nabi SAW. Tuma'ataitu fadli Umar. Kemudian sisanya aku berikan pada Umar. Ibn al-Khattab. Qal. Para sahabat bertanya. Fama awal tahu ya Rasulullah. Apa yang kamu takwilkan mimpi itu ya Rasulullah? Qala al-ilm. Ilmu. Rasulullah SAW diberi bejana ilmu Beliau ambil sampai puas sampai ke kuku-kukunya. Kemudian setelah itu diberikan kepada Umar. Ini jelas keutamaan Amirul Mukminin Umar bin Khattab di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Wakala Rasulullah SAW juga riwayat yang kedua. Baina anana imun ra'aitun nas yu'raduna alayya wa alaihim qumsun. Kata Nabi SAW, Ketika aku tertidur, aku melihat dalam mimpiku. Mimpinya Rasulullah SAW adalah wahyu. Jangan lupa itu. Mimpi Nabi adalah wahyu. Ketika aku tertidur, aku melihat manusia. Yuraduna alaiya. Berdatangan kepadaku dengan pakaian-pakaian mereka. Kumusun. Pakaian-pakaian mereka berbeda-beda. Minha ma yablughu Ada pakaian mereka yang sampai ke dadanya saja. Wa minha maduna dalik, ada yang di bawahnya lagi. Ada yang di bawahnya lagi, ada yang lebih kecil. Wa yuridu alayya Umar, tiba-tiba tampaklah bagiku Umar Ibn Al-Khattab wa alayhi qamisun yajurruhu, beliau memakai pakaian yang besar sampai terseret-seret saking besarnya kainnya. Mungkin kalau ditakwilkannya sama haula yang tidak punya ilmu akan berkata, khuyalak dong, musbil dong, ya kan? Ternyata mereka tanya, fama awal tadalik? Ya Rasulullah, apa takwil yang kau takwilkan? Kalau Rasulullah sallam, kala ad-din. Lebih sempurna agamanya, lebih panjang pakaiannya, lebih sempurna agamanya. Ikhwani azza azakumullah. Qala dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa maksudnya adalah Umar tadi agamanya sempurna. Agamanya lengkap. Sedangkan yang lain kurang, kurang, kurang. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, thumma Umar bin Khattab, thumma Uthman, lahu min al-fadhail radhiyallahu taala anhu. Sekarang hadis yang berikutnya yang menyebutkan tiga sahabat, Abu Bakar, Umar, Uthman. Anna Rasulullah SAW qal bahwasanya Rasulullah SAW berkata, "Man yashtari bi'ra raumah fayaj'al fiha dalwahu ma'adala'il muslimin bi khairin lahu minha fil jannah." Siapa yang membeli sumur raumah dijadikan padanya gayung, timba, dan juga muslimin akan mengambilnya dari sana semuanya maka baginya adalah surga maka Utsman membelinya dan disedekahkan sebagai sedekah jariah untuk kaum muslimin fahudhiya bihadzal wa'd hadzal wa'd min Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan hadis yang menyebutkan tiga sahabat tadi adalah hadis yang disebutkan dalam Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu kunna naqulu wa Rasulullah hayyun afdalu ummati nabi ba'dahu Abu Bakr thumma Umar thumma Utsman bahwasanya kami berkata para sahabat dan Rasulullah masih hidup bahwa manusia terbaik setelah nabinya adalah Abu Bakar kemudian Umar kemudian Utsman radhiyallahu taala anhu نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستكرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته